Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabadu. Kita melanjutkan muqarrar tauhid masih nawakidul Islam sekarang an-naqidu ad-dasi'u pembatal yang ke-9 man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khidra al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam bahwa kafirun. Barang siapa meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad SAW sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari syariat Musa alaihissalam maka dia kafir. Orang yang meyakini bahwa Eh, sebagian orang boleh tidak mengikuti syariat Rasulullah seperti ajaran-ajaran yang uh, apa yang mengatakan ada hakikat ma'rifat ya, syariat hakikat marifat kalau orang sudah sampai kepada hakikat tidak punya kewajiban lagi salat tidak wajib lagi gitu kan yang haram tidak haram lagi gitu kan. itu kafir ajaran seperti itu kan banyak di di ini kan, kan. karena nggak fatal supi-supi apa yang uh, itu yang mereka kalau apa eh, kalau orang masih syariat ya wajib salat wajib ya zakat saum haji haram zina indah semua itu itu masih syariat tapi kalau sudah sampai nanti meningkat marifat nanti hakikat nah, kalau sudah sampai hakikat eh, tidak ada kewajiban lagi ya, semua yang dilakukan itu benar itu kan gitu. makanya mereka ketika melihat yang dianggap oleh mereka walinya tidak sholat tidak ini dan itu mereka mengatakan itu benar memang itu udah orang sudah sampai derajat tertinggi gitu kan itu orang seperti itu itu kafir orang semacam itu uh, <clears throat> orang menyamakan dengan Nabi Khidir Eh, tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam karena Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir punya syariat iya. tersendiri. Adapun orang setelah diutusnya Rasulullah SAW maka tidak ada jalan lagi kecuali mengikuti syariat Rasulullah. Makanya e, seandainya e, Nabi Musa hidup, maka semua Nabi itu kan, dalam surat Al, Imran kan e, diambil janjinya oleh Allah kalau seandainya diutus kepada mereka Muhammad mereka akan mengikutinya. Wadzalika litadammunihi takziba qaulillahi ta'ala itu dikarenakan mengandung pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dan sesungguhnya ini adalah jalanku jalan yang lurus maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain e, sehingga apa membuat kalian apa menjauh, pencar dari jalan Allah. Jadi dilarang mengikuti jalan selain jalan Rasulullah SAW. Nah, orang yang mengatakan boleh mengikuti selain jalan Rasulullah berarti mendustakan ayat ini. Karena Allah mengatakan ikuti jalan ini, jangan ikuti jalan yang lain juga mendesakan firman Allah Subhanahu wa taala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa mencari selain Islam sebagai din pegangan hidup maka tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang yang yang rugi makanya Rasul mengatakan walladzi nafsu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار demi zat yang jiwa Muhammad ada tangannya tidak mendengar perihal keberadaanku seorang pun dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani kemudian mereka tidak berim, mati tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya melainkan dia calon penghuni neraka Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha dinuhu jami'al adyan wa kitabuhu jami'al kutub. Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, ajarannya itu menghapus seluruh ajaran-ajaran sebelumnya. Dan kitabnya menghapus seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Waqad ba'asahu Allahu linnasi kafatan. Allah telah mengutusnya kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi terdahulu dalam e, lima hal keutamaan Rasulullah beliau mengatakan Wakana kana nabi yub'asu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila nasi amatan. Nabi dulu diutus ya, kepada kaum saja. Sedangkan aku diutus kepada seluruh faman lam yu'min bihi uh, wa yattabi'hu fahuwa minadzallina fid dunya al alhalikina yaumal qiyamah sehingga barang siapa tidak beriman kepadanya dan tidak mengikutinya maka dia termasuk orang-orang sesat di dunia ini dan di akhirat termasuk orang-orang yang binasa. Ya seperti ajaran demokrasi kan ajaran demokrasi itu membolehkan orang mengikuti dalam tatanan kehidupan tidak mengikuti ajaran Islam. Itu ya masuk dalam pembatal ini. Mereka mengatakan dalam tatanan kehidupan ini, dalam pengaturan pemerintahan, pidana sebenarnya kita tidak tidak apa harus mengikuti ajaran Islam. Itu kafir dari sisi ini juga. Warawan Nasai وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان موسى كان لو كان موسى حيا al-yawma ma wasi'ahu illa an yattabi'ani rawahu Ahmad wal bayhaqi wa huwa hasan eh, Imam An-Nasai dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di tangan Umar bin Khattab lem ada selembar uh, lembaran Taurat. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu tidak cukup, Hai Ibnu Khattab, Aku telah datang kepada kalian dengan apa? Dengan ajaran ini baydha naqiyah. Putih lagi apa? Bersih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hari ini hidup, tentu tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti mengikutiku. Di sini uh, apa namanya? Orang dalam ajaran Islam sudah mengandung segala kecukupan dari kitab-kitab yang yang lain. Sesuatu yang yang ada yang benar dalam kitab yang terdahulu dalam arti yang masih eh, yang tidak kena apa tahrib itu kan. Dan di situ eh, ada yang sesuai dengan Islam, pasti dalam Islam juga ada ya, ayat atau hadis yang mengukuhkannya. Makanya orang tidak boleh belajar apa belajar kristolog atau apa eh, banding agama atau hukum ya ingin belajar hukum takut tidak boleh kecuali setelah menguasai hukum Islam memahami tauhid memahami ajaran Islam baru ingin membongkar ajaran yang lain baru mempelajari bukan dengan masuk ke dalam apa sistemnya atau fakultasnya tapi dengan pelajari baca apa buku-bukunya itu kan karena kalau dalam masuk dalam kan pasti di situ ada sanjungan-sanjungan kan masih. Tapi kalau mempelajari baca sendiri semua ya itu kan tergantung sendiri itu kan. Ulama dulu tidak masuk Ibnu Taimiyah menguasai kita Bapak. Taurat, Injil, kalau baca kita Ibnu Taimiyah juga Ibnu Hazm itu kan. Apa? Tapi mereka apa? Tidak sengaja datang ke mereka tapi membaca aja itu kan. Seperti kita sekarang ingin pelajari hukum togut kan tinggal baca tapi kita harus paham Islam dulu sekarang kan banyak orang e, mempelajari kebatilan tapi tidak memahami al-haq lebih dahulu jadi bagaimana bisa memilah yang batil dari yang al-haq kalau dia tidak mengenal al-haq lebih dahulu gitu. Nah ini adalah pembatal yang ke-9 yaitu orang yang meyakini bahwa sebagian orang boleh tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Seperti juga e, dalam keyakinan-keyakinan masyarakat bahwa boleh itu kan tidak menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisan, pakai hukum adat. Dalam masa-masa tertentu boleh tidak pakai hukum Islam tapi pakai hukum adat atau yang lainnya. Ya ya, kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh